Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan masih sambungan daripada pelajaran kita mengenai hukum daripada at-ta'arud. Nah, apabila ada dua dalil yang dohirnya bertentangan, kontradiksi, itu apa yang kita lakukan? Nah, langkah yang pertama apa kemarin? Diapakan dulu pertama kali kalau bisa? Eh? Diapakan? Nah, langsung itu. Pertama dulu urut, harus urut itu. Pertama dijamak, sinkronkan dulu. Bisa nggak ada jamak? Kalau nggak bisa baru nasikh dan mansuh. Kalau nggak bisa baru apa? Rajih wa marjuh. Oh iya, dilihat yang rajih mana, yang masuk tinggalkan. Oh iya. Kalau ternyata nggak bisa semuanya tawakuf dan itu nggak ada contohnya yang selamat. Apa maksudnya ya? Nah, itu perlu diperhatikan biar nanti nggak bingung. Sekarang pembagian yang berikutnya al-qismu ar-rabi' pembagian yang keempat ayyakuna ta'arudu bainan nasaini ahaduhuma am min al akhir min wajhin wa akhas min wajhin. Falahu salatu halat, perhatikan. Apabila dalil itu yang bertentangan, eh, apabila pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi di antara dua dalil, nas dalil ya. Salah satu di antara dalil tersebut umum dari satu sisi, namun dari sisi lain khusus. Belum belum. Satu dalil itu umum dari satu sisi, namun apa? Sisi lain khusus juga. Paham ya maksudnya itu? Nah, maksudnya apa maksudnya barakallahu fikum? Dalil yang pertama itu umum, kemudian yang satunya lagi enam khusus dari sisi yang lain. Yang pertama umum dari satu sisi, yang dari satunya khusus dari sisi yang lain. Paham maksudnya? Nah, kita lihat nanti. Jadi, kalau yang kemarin kan sama-sama khususnya atau dalam artian enam bertentangannya antara dalil yang umum dengan yang khusus. Maka yang umum dibawa ke mana apa? khusus. Kan itu. Dalil yang umum ketika dohirnya bertentangan dengan dalil yang khusus, maka yang umum dibawa mana? Yang umum dibawa kepada makna yang khusus. Berarti apa? Hamlul amal al khas. Yang kemarin tuh, nah barakallahu fikum masalah sedekah kemarin, masalah zakat, biji-bijian atau zakat buah-buahan kemarin. Nah, sekarang apabila kontradiksinya terjadi antara dua dalil, salah satu di antara keduanya a'am minal akhar lebih umum daripada yang lainnya, min wajhin dari satu sisi umumnya. Wa akhas min wajhin akhar. Dan juga khusus dari sisi yang lain. Paham belum maksudnya ini? Nah, jadi enggak umum murni, umumnya cuma dari satu sisi. Enggak khusus murni, khususnya juga dari satu sisi saja. Nah, maka memiliki tiga keadaan. Kita lihat an yakuma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar fa yukhassas bihi. Maka hendaknya menegakkan dalil untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara keduanya dengan yang lainnya khusus bihi maka barulah dikhususkan dengannya. Jadi naam hendaknya apa? Mendatangkan dalil untuk apa? Mengkhususkan yang masuk umum tadi. oh ya. Nah, umum dari satu sisi tadi, yang umum dari satu sisi tadi, nam barakallahu fikum didatangkan dalil yang bisa mengkhususkan dia. Paham belum? naam Misalnya contohnya, Allah Ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja ia yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa ashra. Ini umum nggak lapatnya? Lapatnya umum dari satu sisi. Nah, perhatikan ini. Dan orang-orang yang para suaminya telah meninggal atau dari kalangan kalian yang meninggal dunia, masih para suami ya. Dalam keadaan meninggalkan istri-istri, maka hendaknya istri-istri tersebut menunggu ya terlepas nanti yang tadirna menunggu edah, Nah, menunggu diri diri mereka selama berapa? empat bulan sepuluh hari. Ini umum enggak nih? Umum, hamil gak hamil nunggu empat bulan sepuluh hari. Ketika tinggal mati suaminya. Padahal apa? Datang ayat yang lain, paham ya? Kalau seandainya posisi dalam keadaan hamil, paham ya? Itu nunggunya cuma sampai melahirkan. Terus bagaimana ini? Dohirnya ta'arud enggak? Tanakut enggak? Tanakut. Terus bagaimana tinggal tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil? Apakah nunggu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Anak paham ya maksudnya ini? Dohirnya ta'arud enggak? Jadi yang pertama itu umum dari satu sisi, namun datang lagi ayat yang khusus dari sisi yang lain. Nah, kita lihat sini, wa qaluhu wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan para wanita yang hamil eh, ketika diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, lafaznya gitu kan dalam artian maknanya maka ajalnya iddahnya dia hendaknya menunggu sampai nah barakallahu fikum mengeluarkan kandungannya dalam artian sampai melahirkan. Apa itu ya? Naam. Fal ula khassatun fil mutawaffa. Nah, maksudnya yang pertama itu khusus pada orang yang ditinggal mati suaminya. Fal ula khassatun fil mutawaffa anha. Berarti khusus dari satu sisi ya. Yang pertama itu khusus dari satu sisi yaitu yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Wa amatun fil hamil wa ghairiha. Tapi umum. Dari sisi lain umum, baik hamil ataukah enggak, tetap 4 bulan 10 hari. Dohirnya tanah kota tadi ya, dohirnya ya. Berarti maksudnya maksudnya maksudnya itu satu dalil itu memiliki dua makna gitu loh. Umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Ayat ini kan umum dari sisi hamil enggak hamil, tetap menunggu berapa? 4 bulan 10 hari. Tapi khusus bagi apa? Ini khusus bagi perempuan atau wanita yang ditinggal mati suaminya. Berarti kan umum dari satu sisi, khusus dari satu sisi. Kita lihat. Wasani yang kedua, wa ulatul ahmani ajaluhunna ayyadhan hamlahun dan para wanita yang hamil ajalnya maka iddahnya menunggu sampai dia melahirkan atau sampai melahirkan kandungan-kandungannya wasaniyah khasatun fil hamil ini khusus untuk orang ibu-ibu yang atau istri yang hamil. Paham ya? Amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Paham ya? Wa ghairiha. Ya ini umum orang baik ditinggal mati suaminya ataupun diceraikan kalau posisi dalam keadaan wanita itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Paham belum? Jadi sudah ada gambaran sekarang? Satu dalil memiliki dua makna atau dua sudut pandang. Pandangan pertama ini umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Nah, akhirnya saya akan tanah tanakut itu loh. Gimana ini cara mensinkronkannya? Bisa nggak sinkronkan kita lihat sini? Lakin dalal dalil ala takhsisi umumil ula bisaniyah. Tapi telah datang dalil yang khususkan enam keumuman yang pertama dengan yang kedua. Maksudnya dengan ayat yang pertama itu kan umumnya yang ayat pertama tadi umumnya apa? Hamil gak hamil 4 bulan sepuluh hari. Ya enggak? Itu ternyata datang dalil mengkhususkan keumuman yang pertama itu dengan yang ayat yang kedua. Wa ulatul ahmani ajaluhunna ayadun ahmun kecuali kalau posisinya yang ditinggal yang tinggal mati suaminya itu apa? Hamil. Maka iddahnya sampai melahirkan. Paham ya? Itu berarti yang pertama yang umum tadi dikhususkan dengan yang kedua ini. Apa itu maksudnya ya? Ayat yang kedua. Wa dzalika yang demikian itu annas sabiah al-Aslamiyah wada'at ba'da wafati zawjiha Nah, wanita tersebut melahirkan setelah ditinggal mati suaminya. binanya yang dengan beberapa hari setelahnya atau beberapa malam setelahnya. Fa'adina Nabi sallallahu alaihi an tatazawwaj. Kemudian Rasulullah langsung mengizinkan. Rasulullah langsung mengizinkan enam wanita tersebut untuk menikah karena sudah melahirkan kan? Dan sudah hilang masa iddahnya kan? Naam. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, fatakunu iddatul hamil ila wad'il hamil. Ini perhatikan, berarti enggak ada sekali lagi nanti. Maka menjadilah iddahnya masa penungguan perempuan yang hamil. Paham ya? Wanita yang hamil, istri yang nam lagi hamil maka sampai melahirkan kandungannya. Maksudnya sampai melahirkan itu aja. Nah, nah maksudnya artinya kalau letterlock ya meletakkan kandungannya, meletakkan yang di bawah, tapi kan maknanya sampai melahirkan itu aja. Sampai melahirkan sawa'un kanat mutawaffa anha am ghairuha. Naam. Eh naam, sawa'un kanat mutawaffa anha am ghairuha. Amnya Baik perempuan tersebut ditinggal mati suaminya atau karena faktor yang lain beri perceraian. Oh, ini ya. Jadi ini berarti dahilah kecilnya. Nah, diceraikan atau ditinggal mati suaminya kalau posisi dalam keadaan hamil apa? Iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Walaupun setelah ditinggal mati suaminya misalkan satu pekan setelahnya melahirkan. Berarti hilang idahnya, hilang. Maksud Maksudnya ya. Dan adapun yang pertama bagaimana? Yang pertama tadi itu khusus bagi orang perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Maka edanya 4 bulan 10 hari. Paham belum ini? Nah, berarti enggak hilang iskal kan? Berarti bisa dijamak. Nah. Berikutnya, wa in lam yakum dalilun ala takhsis ummi ahadina bil akhar umina bil rajih. Nah, perhatian ini namun jika tidak bisa tegak dalil atau tidak ada dalil yang menegakkan nah untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara keduanya dengan yang lainnya, maka diamalkan dengan yang rajih. Disinkronkan nggak bisa. Dijamak nggak bisa. Tidak datang dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu di antara kedua tadi. Terus bagaimana? Yang kita amalkan yang rajih. Mana yang rajih? Paham belum nih? Contohnya, misal dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Nah, ini perhatian Bapak ini, yang perselisihan para ulama besar dalam masalah ini ya. Nah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan nan salah seorang tersebut duduk hingga dia sholat dua rakaat. Ini perselisihan para ulama mengenai hukumnya wajib atau sunnah. Nah, ada yang mengatakan wajib karena lafadznya apa? Larangan. Fala yajlis Jangan duduk larangan ini. Nah, berarti kalau duduk langsung haram gitu loh. Itu teman sholatnya wajib. Ada yang mengatakan, "Naam, sholatnya syariat manakala dia punya wudhu, Punya wudhu punya taharah suci itu. Ada pun kalau posisi dia dalam keadaan tidak suci, dia langsung duduk tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang jelas wa ala kullin nam semuanya di tangan tempatnya. Dalam artian ketika dia punya wudhu dan dia waktunya luang, nam tidak ada keperluan yang lainnya, maka upayakan dia sholat dua rakaat. Walaupun misalkan dia sampai meninggalkan na'am barakallahu fi berdasarkan pendapat na'am yang kuat tidak sampai dosa. Maksudnya ya tidak sampai tingkatan dosa ya. Ada keperluan mendadak misalkan mau duduk dalam keadaan posisi dia nggak punya wudhu, Nah, kemudian atau na'am barakallahu fikum na'am eh, dia punya punya wudu dia cuman keperluannya mendadak sekali. Dan dia langsung pergi misalkan. Nah, itu insyaallah lebih lebih apa dalam artian lebih nah, tidak lebih memberatkan manusia. Paham ya? Cuman kalau seandainya dia luang waktunya enggak ada keperluan malah syai' kemudian dia wudu, nah ketika masuk ke masjid dia sebelum duduk salat dua rakaat. Dikenal dengan tahiyatul masjid. Nah, itu yang pertama. Wa qalu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta nam taghrib asy-syams. Taghrib taghrib? Taghrib ya. Hatta taghrib asy-syams. Artinya, tidak ada sholat lagi setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Dan tidak ada sholat lagi setelah sholat asar hingga matahari terbenam. dohnya tanakut nggak sekarang? Tanakut. Setiap kali masuk masjid sholat dua rakaat. Nah terus bagaimana kalau sholatnya itu ketika matahari terbit? Nah, ketika habis subuh. Dia masuk itu, masuk masjid habis subuh. Sholat gak dia sholat dua rakaat? Nah itu. Kemudian atau habis asar dia masuk masjid. Nah, masuk masjid. Sholat gak dia dua rakaat? Kalau dia melakukan sholat rakaat ada larangan di sini, jangan sholat atau tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Tidak ada sholat lagi setelah sholat asar sampai matahari apa? terbenam. Dohirnya ta'arud enggak dohirnya? Dohirnya ta'arud. Ini kalau antum jamak ngabarakallahu fikum tidak memungkinkan dijamak disinkronkan. Yang ada nanti apa? Yang ada nanti barakallahu fikum mana yang rojih mana yang marju. Paham ya? Yang rojih boleh namun dikenal dengan sholat dawatul asbab As-salawat dawatul asbab. salat yang memiliki sebab, itu boleh. Misalkan antum barakallahu fikum terlambat salat dua rakaat sebelum subuh. Sunnah muakkadah kan? Naam rakaatul fajri khairun minat dunya ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia terlambat, belum sempat. Nah, habis subuh itu, nah barakallahu fikum dia habis dikir atau langsungan misalkan salat dua rakaat boleh. Pada ini dilarang enggak? Dilarang. Itu namanya salat dawatul asbab. As-salawat dawatul asbab. As-salawat dawatul asbab. Salat-salat yang sebab. Apa ya? Yang rajih berarti mana yang rajih? Yang rajih boleh. Nah, cuman kalau seandainya enggak ada sebabnya dilarang. Karena waktu-waktu yang dilarang ada berapa? Ada lima kan? Ketika matahari terbenam dilarang keras. Matahari terbit dilarang keras. Matahari tengah-tengah dilarang keras. Habis subuh larangan ringan, habis asar larangan ringan. Paham ya? Ini semuanya diperbolehkan manakala salat itu dawatul asbab. Manakala manakala salatnya apa? Dawatul asbab, salat yang memiliki sebab-sebab. Misalkan salat jenazah, orang berbawa ke masjid misalkan, pas habis salat asar. Salat enggak? Salat. Apa maksudnya ya? Naam. Fal awal khasun fi tahiyatul masjid amun fil waqt. Ya enggak? pada gini Khusus dari satu sisi, umum dari sisi yang lain. Yang pertama, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masjid, masuk masjid maka jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ini khususnya ini? Khusus kalau masuk masjid. Tapi umum waktunya? Umum. Kapan saja itu artikannya. Kapan saja. Amun fil waktu Umum dari sewaktunya. Wasani yang kedua, khosun fil waktu amun bis sholat. Ya enggak? Yang kedua itu, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Nah ini Umum sholat apa saja umum enggak? Sholat atas saja enggak boleh. Tapi waktunya khusus, ya enggak? Habis sholat subuh sama habis sholat asar. Nah, dohirnya tanakut enggak dohirnya? Tanakut. Bagaimana caranya kita lihat sini? Nah, barakallahu fikum. sani khasun fil waktu amun fis salah. Dalil yang kedua, khusus dari satu sisi itu waktunya. Waktunya khusus yaitu apa? Enggak bolehnya setelah sholat subuh dan sholat asar. Amun fis salah tapi umum semua sholat enggak boleh. Paham dengan ta'arud kan semua sholat tidak boleh. Padahal yang awal tadi apa? Jangan duduk sampai dia sholat. Walaupun waktu-waktu larangan. Ya enggak? Eh, kita lihat sini. Yashmul tahiyatul masjid wa ghairiha wa ghairaha. Mencakup di sini tahiyatul masjid juga masuk larangan dan yang selainnya. Lakin ar-rajih akan tetapi pendapat yang kuat takhsisu umum tsani bil awal. Perhatikan ini. Mengkhususkan keumuman yang kedua, mana yang kedua? Nah, yang kedua yang mana berarti? tidak boleh sholat setelah subuh atau tidak boleh sholat setelah asar. Ini umum ini kan sholat apa saja kan. Nah ini dikhususkan umum yang kedua ini dengan yang pertama. Berarti kecuali sholat tahiyatul masjid. Ngerti kan gitu ya. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil mandi an umumis sholati fiha. Maka diperbolehkan sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dilarang dari keumuman sholat-sholat di dalamnya. Wa innama rajahna dhalik. Hanya saja kami menguatkan pendapat tersebut li'anna takhsisa al-mustani dikarena mengkhususkan keumuman yang kedua qad bi ghairi tahiyatul masjid sungguh telah datang selain apa selain tahiyatul masjid ka qada'il mafrudat ka qada'il mafrudah wa 'iyadatul jamaah nah fadha'ufa 'umum fadha'ufa 'umumuhu seperti apa Naam mengqadha mafrudah. Mafrudah itu mengqadha salat wajib yang tertinggalkan karena ketiduran atau mungkin karena lupa Kan sholatnya ketika masih waktunya masih ada dan dia ingat langsung. Ya enggak? Misalnya ketika tiduran, ketiduran dia. Ketiduran, orang sudah sholat asar. Belum asar dia. Wah enggak boleh sholat lagi sunah asar ini. Atau dia langsung sholat. Langsung sholat. Ini maksudnya ya, contohnya ya. Atau i'rab ya berjamaah, Mengulangi jamaah, mungkin jamaah pertama hilang, udah selesai. Datang lagi misalkan. Yang lain. Paham ya? Mungkin safar atau apa datang situ, jamaah lagi. Nah kalau itu misalkan itu dilarang, berarti otomatis kan nanti nggak ada sholat lagi. Maksudnya ya, fadhamu umum maka umumnya itu lemah. Nah, tapi bagaimana caranya? Caranya yang biar nanti enggak bingung caranya adalah diperbolehkan manakala sholat tersebut adalah sholat dawatul asbab. Sholat-sholat yang memiliki apa? Sebab-sebab. As-salawat dawatul asbab itu namanya. Nah, Mahum ya. Tapi kalau nggak ada sebab, tatawu mutlak misalkan, wah ana mau salat, salat salat sunnah. Salat sunnah apa? wak Habis subuh padahal. Enggak boleh. Enggak sebabnya enggak boleh. Tapi kalau tadi anak belum sholat dua rakaat sebelum subuh, ya silakan. Ada sebabnya soalnya. Nah, seperti itu. Paham soalnya? Ya? Naam, kita selesaikan dikit lagi. Wa in lam yakum dalilun la wala murajjih li takhsis umumi ahadihima lisani. Dan jika tidak ada dalil yang tegak dan matian tidak ada datang tidak datang dalil, tidak pula penguat. Jadi tidak ada faktor yang menguatkan, yang merajihkan, dalilnya juga enggak ada, untuk apa? Dalilnya untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara keduanya enggak ada. Yang menguat pendapat yang kuat pun juga enggak ada, yang merojihnya enggak ada. Naam. Barakallahu fikum. Naam kata beliau, wa illam yakum dalilun wala murajihun li takhsis ulum al-ahadima bitsani. Jika tidak ada dalil, naam, tidak pula penguat untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara keduanya dengan dengan apa? Dengan yang kedua, wajib al-amalu bikulli bikullin min minhuma fi ma la yata'aradhon fihi. Maka wajib mengamalkan masing-masing di antara keduanya. Yang umum tetap mengamalkan secara umum, yang khusus tetap mengamalkan secara khusus. Eh, pada perkara yang tidak ada apa? Tidak sampai perkara yang apa? Yang tidak ada pertentangan atau kontradiksi di dalamnya. Paham ya? Enggak ada penguatnya, enggak ada juga dalil yang mengkhususkannya. Berarti apa? Yang umum diamalkan secara umum, yang khusus diamalkan secara khusus. Wa tawaqquf fi surah alati yata'aradun fiha. Dan tawakuf tidak mengamalkan sama sekali pada bentuk yang apa? Yang barakallahu fikum yang adanya ta'arud pertentangan di dalamnya, enggak ada dalil yang mengkhususkan, enggak ada murajihnya juga. Tapi ada ta'arud. Kalau tidak ta'arud, mengamalkan yang umum sesuai dengan keumumannya, yang khusus sesuai dengan kekhususannya. Lakin la yumkinu ta'arud bainan nusus fi nafsil amr ala wajhin La yumkin fihi al-jam'. Perhatikan ini. Wala nasakh wala tarji'ih ini. Akan tetapi tidak mungkin adanya tanakut, tarut, pertentangan, kontradiksi antara dalil-dalil yang ada pada satu waktu. Finafsul amr, satu satu waktu itu langsung tanakut itu enggak mungkin. Tidak ada apa? Nam tidak mungkin digabung, tidak mungkin ya, yang tidak bisa disinkronkan, tidak pula dihapus, tidak pula dikuatkan, enggak mungkin dalam satu waktu. Apa belum maksud ini? finasul amr pada satu waktu itu nggak mungkin apa? Nggak mungkin yang namanya dalil-dalil itu bertentangan pada satu waktu, tidak bisa dijamak, tidak bisa dinasakh, tidak pula di tidak bisa dirajihkan nggak mungkin. Nah, li'anna salah tata nakot Dikarenakan yang namanya nas-nas atau dalil-dalil itu tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi. Karena kontradiksi itu karena keterbatasan apa kemarin? Terbatasnya pemahaman manusia atau sedikitnya ilmu yang dia miliki sehingga dohirnya ta'arud padahal ahlul ilm merasikhuna fil ilm orang-orang dalam ilmunya tahu gitu loh paham ya sehingga sehingga terkadang tanakut itu sebabnya karena itu tadi kurangnya pemahaman atau kurangnya ilmu yang ada pada dia ya kan kalau dulu mungkin kita nggak tahu mungkin baca ayat yang kemarin kita sebutkan inna diman tahdi man ahbab man walakin Allah yang dimanya yasha datang ayat lain wa inna kalatah dila ila mustaqim bingung nggak dulu bingung bagaimana karena ilmunya belum ada dan pemahamannya masih nah masih minim sehingga ketika melihat itu dohnya ta'arud padahal ada enggak ta'arud aslinya? bila lah tatanaqud enggak ada. Nah, war Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha dan Rasul sallallahu telah menjelaskan serta telah menyampaikan walakin qad yafa'u dzalik berarti ini akan tapi tanakut dohirnya tanakut dohirnya nah ta'arud bertentangan atau kontradiksi walakin katnya yaqa'u hal tersebut terjadi kenapa bihasni nadharil mustahid li qusurihi. Nah, sesuai dengan apa? Kadar pandangan ahlu istihad di qusurihi karena terbatasnya ilmu yang dia miliki atau pemahamannya. Paham ya? Nah, hasbi nadharil mustahid li qusurihi. Nah, ya, ditinjau dari apa? Nah, barakallahu fikum dari kadar pandangan al-mustahid li qusurihi karena lemahnya atau karena terbatasnya pemahaman serta ilmunya. Seperti itu, paham ya? Nah, buktinya apa? Para sahabat dulu nggak pernah bertanya, "Ya Rasulullah ini gimana tanakut ya Rasulullah?" Pernah nggak jumpa gitu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak pernah tanya, "Ya Rasulullah ini bagaimana ayat ini dohirnya tanakut?" Karena mereka paham. Paham ya? Nah, kemudian ketika datang perintah nggak tanya, "Ya Rasulullah ini perintah ini lil wujub atau lil karoha atau lil wujub atau lil nah, lil nadab?" Perintahnya ini wajib atau sunnah? Tanya gitu ada nggak? Nggak ada. Perintah kerjakan langsung, sunnah atau wajib kerjakan. Kalau datang larangan, nggak pernah Abu Bakar ya Rasulullah larangannya ini haram atau makruh? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan semangatnya para sahabat dalam menerapkan syariat barakallahu yang sunnah afdalnya dikerjakan, yang makruh afdalnya ditinggalkan seperti itu. Nah, walaupun tidak sampai tingkatan dosa. Cuman kalau kita nukilkan para sahabat bagaimana ridwanul alaihim ajmain, nah kehebatan mereka dan pahamnya mereka dalam mengenai dalil, nggak ada yang mereka bertanya dan menganggap itu ta'aruf. Bagaimana ya Rasulullah? tanakut ini ayatnya. Enggak pernah jumpai kan Pertanyaan seperti itu? Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya perlu diperhatikan. Adapun berikutnya insyaallah mengenai urut-urutan daripada dalil. Itu bagaimana cara mengurutkannya? Pertama apa, kedua apa, kemudian apa? Insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya. Yang jelas khulasahnya barakallahu fikum sudah disebutkan di awal-awal itu bahwasanya nambat maraji'u ad-din atau masadir masadiru ad-din arba'ah. Paham ya? Sumber, marja'